Sehingga sebenarnya musuh itu tidak perlu dicari. Tetapi sampaikan kebenaran pasti akan datang yang namanya musuh. Karena Allah SWT menciptakan Adam dan menciptakan syaitan Ketika diciptakan Adam, Allah menyuruh para malaikat dan seluruh dan makhluk untuk menyembah kepada eh, untuk bersujud kepada Adam. Bersujud bukan menyembah. Nah, ini bersujud kepada Adam. Maka iblis lanatullah alaih mengatakan bahwasanya dan menolak dengan mengatakan apakah aku bersujud kepada yang engkau ciptakan dari tanah dan dia menganggap dengan akalnya bahwasanya api lebih baik daripada daripada tanah. Dari mana dia mengatakan bahwasanya api lebih baik daripada tanah? Dari akalnya iblis. Apakah dia bisa membuktikan bahwasanya api lebih baik daripada tanah? Sebenarnya tidak akan bisa membuktikan. Karena justru sebenarnya tanah itu lebih baik daripada api. Tanah lebih baik daripada daripada api dan lebih mulia. Ibnu Qayyim menyebutkan sekian puluh sisi bahwasanya tanah itu lebih baik daripada api. Sifat-sifat tanah itu jauh lebih apa? Mulia daripada api dibandingkan dengan api. Akan tapi iblis itu memahami dengan akalnya. Inilah bahayanya seorang itu apa? Eh, mengutamakan akal saja tanpa bimbingan dari yang menciptakan akal yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan akal bukan untuk menentukan kebenaran tetapi untuk memahami kebenaran. Akal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala eh, ini dalam rangka supaya akal itu eh, sebagaimana namanya akal itu secara bahasa faham pemahaman. Nah, karena dalam al disebutkan Afala ta'qilun? Apakah kalian itu memahami? Berakal maksudnya apa? Memahami. Dan akal itu letaknya di dalam hati. Oleh oleh karena itu, seorang yang dia itu mendapatkan hidayah, berarti dia telah memiliki akal yang sempurna. Dan orang yang sepinter apapun, walaupun dirinya profesor, tetapi ketika dia tidak memilih hidayah, dia tidak masuk Islam, dia tidak menginginkan kebenaran, maka sebenarnya dia tidak berakal. Tidak memakai akalnya. Oleh karena itu wahyu tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Tetapi akal yang sakitlah yang sebenarnya salah paham dengan kebenaran. Ibnu <clears throat> Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang bahwasanya akal tidak akan bertentangan dengan nakal dengan wahyu ditulis dalam rangka untuk membantah Fakhrul Razi dalam kitabnya yang kecil sebenarnya Fakhrul Razi menulis tentang keutamaan akal dibandingkan dengan apa wahyu dan bahwasanya kalau bertentangan antara wahyu dengan dengan akal maka didahulukan akalnya maka dibantah oleh Syekhul Islam yang sekarang dicetak dalam 10 jilid besar. Bantahan untuk satu kitab yang kecil. Karena permasalahan yang sangat berbahaya. Maka dibantah dalam 10 jilid. Nah, <clears throat> dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran. Karena subhat yang sangat berbahaya, eh ini, pikiran-pikiran yang sangat berbahaya ini ini bisa meracuni kaum muslimin karena tulisan itu dibaca kaum muslimin sehingga butuh untuk di ya, dijelaskan kesalahannya ini manfaat dari kitab-kitab bantahan dalam rangka untuk meluruskan pemahaman bukan dalam rangka untuk menunjukkan kebencian tetapi untuk meluruskan dan amar ma'ruf nahi nahi mungkar nah iblis lanatullah alaih dialah yang pertama kali menggunakan kiasul fasid, kias yang rusak dan akal yang rusak. Sehingga setelah dia salah faham bahwasanya api lebih baik daripada tanah, setelah itu dia mengatakan, "Nah, apakah mungkin saya menyembah kepada bersujud kepada yang lebih buruk? Yang saya lebih baik, seharusnya dia yang bersujud kepada saya." Yaitu mengatakan bahwasanya eh, yang bersujud adalah yang lebih rendah kepada yang lebih mulia Sementara dia mengatakan yang mulia adalah api. Maka dari situ dia menolak dan enggan. Dan dikatakan oleh Allah wa kana minal kafirin dan dia termasuk orang-orang kafir. Kira-kira kita tanyakan, apakah yang dinamakan kafir hanyalah orang yang mengakui ada pencipta selain Allah? Tidak. Apakah orang yang dia itu mengakui Allah satu-satunya pencipta, maka dia makan muslim? Belum tentu. Nah, ini belum tentu. Karena agama samawi semuanya mengatakan bahwasanya Allah lah yang menciptakan. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Nah, ini di dalam agama samawi dan sebenarnya fitrah manusia mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta tapi tidaklah keyakinan ini memasukkan dalam Islam. Eh, dalam agama Nasrani, yang Nasrani, apakah meyakini Yesus sebagai pencipta? Tentu tidak. Tapi Allah lah pencipta. Hey. oleh karena itu, Islam itu bukanlah hanya didefinisikan dengan yang mengakui Allah sebagai pencipta. Tetapi Islam adalah agama yang mengajak kepada satu sesembahan saja yang disembah, yang berhak disembah, yaitu hanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena selain itu adalah makhluk. Nabi Isa adalah juga seorang nabi, dia adalah juga seorang makhluk sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah eh, ajakan tauhid. Inilah yang dinamakan dengan akidah tauhid dan setiap ajakan ini diserukan maka pasti yang namanya musuh eh, tidak akan bisa terelakkan akan datang ini tidak perlu dicari pasti akan ada menentang ada yang memusuhi ada yang ingin menghancurkannya dan kemudian membinasakannya kalau bisa eh, seluruhnya tetapi yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahim, mereka itu ingin menghancurkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka Wallahu mutimmu nurih. Allah menyempurnakan, semakin menyempurnakan cahayanya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Ini <clears throat> janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan bisa menghancurkan dan memadamkan cahaya Islam. Cahaya ini akan terus Allah Subhanahu wa taala pertahankan hingga yaumul qiyamah. Eh, dan merupakan sunatullah bahwasanya para nabi dan rasul itu pasti mendapatkan tantangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin." Demikianlah kata Allah, kami jadikan setiap nabi itu ada musuh dari kalangan syayatin, syaitan. Syayatin al-insi wal jin. Setan itu ada dua macam, yaitu jin dan manusia. Syayatin al-insi wal jin. Manusia dan jin. Sehingga manusia yang mengajak kepada kebatilan juga namanya syaitan. Nah ini bukan hanya makhluk halus saja, tetapi manusia yang mengajak kepada kebatilan, mengajak kepada eh, kekafiran, kemusyrikan, ini adalah para syaitan. Walaupun mereka sendiri tidak mau dinamakan syaitan. Hmm. Maka yuhi ba'duhum ila ba'din. Mereka jin dan manusia, setan dari kalangan jin dan manusia ini masing-masing saling membisikkan satu kepada yang lain zukhrufal qawli gurura. Eh, ini dengan hiasan perkataan. Mereka itu saling membisikkan perkataan-perkataan yang yang mereka hiasi dengan berbagai eh, hiasan perkataan supaya orang itu bisa eh, bisa tertipu nah, ini supaya orang itu bisa eh, terjaring oleh jeratnya mereka Iqtadat hikmatullah sudah merupakan konsekuensi dari hikmah Allah SWT an yaj'ala lil anbiya Allah itu menjadikan para nabi wa du'at tauhid dan para dai orang-orang yang menyuruh kepada tauhid adaan pasti akan mendapatkan penentang musuh min syayatinil jinni dari setan yang berupa jin yuwaswisuna mereka memberikan was-was bisikan-bisikan kepada syayatinil insi kepada setan yang berupa apa? manusia sehingga setan dari kalangan jin ini memberikan ide-ide kepada setan dari kalangan manusia biddalal membisikkan bagaimana cara menyesatkan dan bagaimana kesesatan itu bisa ditanamkan kepada manusia wasyari keburukan wal abatil berbagai macam kebatilan syubhat mereka berusaha untuk bagaimana caranya menyesatkan kaum muslimin dan memberikan kebencian kepada kaum eh, kaum kufar kepada Islam gambaran-gambaran yang sangat berbeda dengan Islam yang sebenarnya. Ini yang di yang digambarkan. Sehingga banyak di antara kaum kufar, eh, kaum musyrikin, Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, mereka itu memiliki gambaran yang sangat buruk terhadap Islam. Mereka menutupi gambaran yang sebenarnya terhadap Islam. Nah ini. Sehingga apa? Mereka untuk masuk ke dalam Islam ini sudah terkena eh, penghalang duluan. Gambaran yang sangat buruk Islam teroris. Islam itu adalah kolot. Islam itu adalah agama yang yang sangat kejam. Sehingga semuanya itu tergambar di dalam benak mereka seperti itu. Itulah yang menghalangi dari hidayah. Nah, ini akan tetapi tidak akan mereka bisa menutupi semua manusia dari dari kebenaran. Allah yang akan memberikan petunjuk. Nah, ini oleh karena itu Rasulullah SAW senantiasa mengucapkan dalam khutbahnya, "Man yahdihillahu falamudillalah Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Walaupun ditutupi kayak apapun kebenaran, pasti orang yang dia, dia itu betul-betul menginginkan kebenaran, Allah akan berikan hidayah Tetapi orang yang sudah ditutup pintu hatinya, pintu hidayahnya oleh Allah, maka walaupun seorang nabi, walaupun Rasulullah sendiri yang berusaha mendakwainya, maka yang nggak akan bisa masuk Islam. Pamannya sendiri Abu Talib tidak bisa masuk Man yudlil salah dialah kata Rasul. Barang siapa yang sesatkan sudah terlanjur sesatkan oleh Allah SWT maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Hmm. <clears throat> maka setan berusaha untuk menyesatkan manusia. Liudiluhum untuk menyesatkan mereka wayasudduhum anit tauhid berusaha menghalangi dan menjauhkan mereka dari tauhid Allah tidak ilaihil anbiya yang diserukan oleh para nabi akwamaha kepada kaumnya ilaihi awalan dan itulah dakwah yang pertama kali itulah yang pertama kali didakwahkan kenapa demikian kenapa akidah tauhid ini yaitu hanya Allah yang berhak disembah ini adalah merupakan asasul ladhi merupakan fondasi alati tubna alaihi da'watul islamiyah yang dibangun di atasnya dakwah Islam. Dakwah Islam dibangun di atas tauhid ini tadi, yaitu hanya beribadah, menyembah kepada Allah, bukan kepada yang lain, siapapun dia. Bukan menyembah kepada nabi, walaupun sedekat apapun dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam menentang penyembahan kepada siapapun, walaupun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Isa, kepada Nabi yang lainnya, kepada malaikat. Nah, ini yang paling dekat sekalipun Jibril. Dan ini merupakan kesyirikan. Syirik seorang itu meminta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Tetapi yang harus kita lakukan adalah ittiba kepada Nabi, mengikuti Nabi saw. Nabi saw. Alaihi Wasallam mengajak bertauhid. Dan inilah yang kita ikuti. Bukan kita menyembah kepada Nabi, karena ini justru yang dimusuhi dan ditentang oleh Nabi saw. Maka li'annahu al-asasul ladzi tubna alaihi da'watul islamiyah wal gharib. Tapi yang aneh, anna ba'dun nas justru sebagian manusia ya'tabiruna da'wata ila tauhid. Mereka menganggap dakwah menuju akidah tauhid ini mengajak kepada akidah tauhid adalah tafriqan lil ummah dianggap sebagai pemecah belah umat nah ini Bu ya jangan dibahas masalah syirik nah nanti orang lari dari dakwah jangan dibahas masalah apa eh, kekhurafatan yang banyak sekarang ini kaum muslimin bahkan mereka terjerumus ke dalamnya nah banyak mereka meminta kepada dukun yang dinamakan dengan kiai misalkan. Walaupun benar hakikatnya adalah apa? Dukun e, mengobati orang bahkan mereka menggantungkan kepada para kiai atau menggantungkan kepada e, kepada <clears throat> makhluk yang lainnya. Hmm. Maka ketika disampaikan akidah tauhid, jangan minta keberhasilan Allah, mintalah hanya kepada kepada Allah saja. Eh, ini menyembahlah, bersujudlah hanya kepada Allah SWT maka justru di sini kamu itu memecah belah umat memecah belah umat yang sudah eh, sekian tahun bahkan sekian abad eh, mereka itu eh, beribadah ya dengan demikian ini ibadahnya mereka mereka adalah kaum muslimin kok kalian salahkan berarti kalian menyalahkan nenek moyangnya kaum muslimin justru sebenarnya ajakan kepada tauhid adalah mengembalikan kepada agama nenek moyang mereka yaitu Adam karena Adam mentauhidkan Allah, menyembahnya kepada Allah, mengembalikan kepada agama seluruh para nabi sebelumnya. Karena seluruh nabi dakwahnya adalah satu, yaitu mengajak hanya kepada penyembahan satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka semuanya satu agama. Di dalam Al-Quran disebutkan ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين tidaklah Ibrahim eh ini atau Abraham dalam Injil eh ini tidaklah Ibrahim bukanlah Ibrahim maka na Ibrahimu Yahudiyan, bukanlah dia seorang Yahudi wala Nasranian dan bukan seorang Nasrani walakin kana hanifan tapi dia adalah seorang yang lurus musliman, seorang muslim. Wa makana minal musyrikin dan dia bukan seorang musyrik. Dan seluruh agama kaum agama manusia dan seluruh alam semesta ini adalah Islam. Ya ini menyembah kepada kepada Allah semata. Maka disebutkan di sini nama huwa tauhidun laha, justru sebenarnya akidah tauhid, ajakan kepada penyembahan kepada Allah semata itu justru menyatukan karena tauhid itu adalah sebenarnya apa? Menyatukan. Menyatukan penyembahan. Maksudnya hanya satu saja. Jangan menyembah kepada yang lainnya. Kalau seorang itu, kalau manusia semuanya menyembah kepada satu sesembahan, maka mereka akan bersatu. Dan ini terbukti ketika kaum musyrikun mereka menyembah berhala masing-masing dan mereka itu memiliki sifat perang saudara. Orang Arab waktu itu zamannya Rasulullah SAW dalam keadaan bercerai-berai. Bahkan seluruh dunia, masing-masing penyembah berhala, mereka sebenarnya saling berebut kekuasaan satu dengan yang lain. Mereka saling berebutkan eh, kekuasaan, memperebutkan pengikutnya. Sehingga sebenarnya mereka adalah kaum yang terpecah belah. Maka didakwahkanlah oleh Rasulullah SAW. Setelah didakwahkan akidah tauhid ini, maka mereka bersatu. Di atas satu kalimat yang sama ini satu kalimat yang yang sama. Maka ya tabiruna da'wat ila tauhid tafriqan al ummah bainahu tauhidun laha. Fa inna ismahu dalun alaih. Karena namanya kata-kata tauhid, akidah tauhid itu adalah menunjukkan kepada hakikatnya. Eh, ini yaitu tauhid, penyatuan. Justru ini adalah bukan memecah belah umat, tapi akidah tauhid dan dakwah tauhid adalah tauhidul ummah adalah menyatukan umat. Dakwah tauhidun, dakwah tauhid tauhidun ummah. Ini kaidahnya. Amal musyrikun adapun kaum musyrikun alladzina yang mereka i'tarafu bi tauhid rububiyah. Orang musyrik yang mengakui tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan. Keyakinan seperti ini namanya tauhid rububiyah. Ini sudah diyakini oleh kaum musyrikun. Orang Quraisy yang didatangi oleh Rasulullah SAW, yang didakwai Rasulullah kaumnya. Nabi Isa yang mendakwai kaumnya. Mereka mengakui Allah sebagai pencipta. Tetapi tidaklah itu kemudian menjadi ukuran mereka kalau begitu masuk Islam. Karena Islam bukan hanya itu saja. Islam itu lebih daripada sekedar tauhid rububiyah. Ya, ini banyak sekarang ini kaum muslimin yang mereka ini berusaha dakwahnya menetapkan Allah sebagai satu-satunya pencipta. Salah. Ya, ini satu kesalahan yang besar seandainya mereka berdakwah mengajak kaum muslimin untuk mengatakan Allah sebagai satu-satunya pencipta. Karena itu sebenarnya eh, bukanlah sesuatu yang ditentang oleh agama manapun oleh agama manapun yang masih berada dalam fitrah yang mereka mengatakan Allah lah pencipta alam semesta ini. Ini Yahudi, Nasrani, kaum musyrikun. Mereka mengatakan satu yang menciptakan itu Allah. Ini. <clears throat> Wa anna Allah khaliquhum dan bahwasanya Allah pencipta mereka. Qad angkaru tauhidul uluhiyah dan merekalah yang mengakui Allah satu-satunya pencipta merekalah yang menentang dakwahnya Rasulullah menentang dan memusuhi dakwahnya Rasulullah mereka tahu Allah pencipta mereka dan mengakuinya meyakininya mereka mengingkari tauhidul uluhiyah fi ketika mengajak Rasulullah mengajak untuk hanya berdoa kepada Allah maka kaum musyrikun mengatakan aja'ala al-alihata ilahan wahidah Apakah Muhammad mau menjadikan sembahan yang banyak sekali itu? Hanya satu saja yang harus disembah, yaitu Allah. Inna adalah syai'un ujab kata mereka. Ini satu yang sangat menakjubkan, mengherankan, ya, aneh kata mereka. Maka mereka kemudian memusuhinya. Walam yatruku du'a auliyaihim eh, dan tidak membiarkan berdoa kepada wali-wali mereka. Artinya Rasulullah SAW senantiasa eh, memperingatkan Jangan sampai seorang itu berdoa kepada eh, kepada <clears throat> selain Allah. Wa qalu anir rasul. Mereka kaum musyrikun dari mulai zaman dulu sampai sekarang. Nah ini, kaum kufar mereka mengatakan tentang Rasulullah SAW Allah dida'ahu mila tauhidillah yang mereka itu menyeru eh, Rasulullah menyeru mereka kepada tauhid tauhidullah fil ibadah di dalam beribadah dan doa alal al-alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan yang banyak itu satu saja? Mau dijadikan satu saja? Hanya sesembahan yang sekian ratus banyaknya ini kita harus meninggalkan dan kita hanya kemudian menyembah kepada Allah saja? Inna hadalah syaun ujab. Ini suatu sangat suatu yang sangat menakjubkan. Demikian juga kalau ta'ala anil umami sabiqah Demikian juga Allah Swt berkata tentang umat-umat sebelumnya. Kadzalika demikianlah. Ma atalladina min tidaklah datang kepada orang-orang sebelum mereka mir rasul seorang rasul pun illa qalu kecuali mereka akan mengatakan kecuali mereka mengatakan kepada rasulnya tentang rasulnya sahirun au majnun ini tukang sihir atau gila Muhammad adalah gila, tukang sihir dan yang lainnya. Atau asobih, apakah mereka itu saling mewasiatkan? Artinya sejak zamannya umatnya Nabi Nuh alaihissalam sampai zamannya Rasulullah. Pengikutnya mereka masing-masing itu mereka mengatakan pemimpinnya ya, apa mengatakan tentang para rasul yang mendakwai mereka. Ini adalah kalau nggak majnun, gila atau ada satu tukang sihir satu yang aneh. Apakah mereka saling mewasiatkan? Padahal mereka umat yang terpisah sama sekali. Ini adalah bukan wasiat, tapi setan yang membisikkannya. Setanlah yang apa? Yang membisikkan kepada para pengikut para nabi tadi menggoda mereka semuanya dalam rangka untuk menyesatkan sehingga seragam karena eh, dosennya sama. Ini. Karena dosanya sama itu syaitan, iblis, laknatullah hari Sehingga kata-kata yang mereka ucapkan dan slogan-slogan yang mereka gemborkan untuk me <clears throat> menentang dakwah tauhid adalah dijatuhkannya para pemimpin, para dai menuju tauhid. Nah ini pembunuhan karakter duluan. Ini yang perlu berusaha dia apa? Eh, berusaha ditanamkan. Dan iblis ini mereka berusaha untuk menggoda manusia dengan apa? Membunuh karakter para nabi. Sehingga dihabisi duluan dengan kata-kata apa? Sahir, tukang sihir, majnun, eh, ini penyair, eh, tukang syair, eh, seperti hanya Rasulullah SAW. Maka ini eh, sebenarnya adalah semuanya bisikan-bisikan setan. Eh, ini balhum kaum ta'wun bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas sifatul musyrikin sifatnya kaum musyrikin annahum idza sami'u du'a Allah kalau mereka itu mendengar seruan untuk berdoa hanya kepada Allah saja wa du'a ghairillah dan kemudian eh, eh, ismaazat qulubuhum maka kalau diajak untuk berdoa kepada Allah maka hati mereka itu apa Ismaazat, sempit gemetaran sesek eh, ini dengan dakwah tauhid ini tadi kok dakwah cuma itu itu saja atau uh, kok dakwah cuma mengajak kepada uh, satu sesembahan dan yang lainnya. Ini akan sesak sifatnya kaum musyrikin, mereka akan merasa terjepit dan apa namanya? Uh, terdesak tidak longgar dengan seruan ini tadi. Wanafar mereka akan lari dari dakwah ini. Fakafaru angkaru mereka akan kufur beringkar. Wa idza sami'u syirka tetapi ketika mereka mendengar kesyirikan ajakan kepada kesyirikan, larung, nyadran, sesajen. eh ini menyembah kepada berhala, bahkan dengan kata-kata wisata. eh ini objek wisata. Sehingga sekarang ini banyak yang namanya objek wisata bukanlah apa? Eh, bukanlah <clears throat> eh, tempat-tempat eh, pemandangan alam, tapi banyak yang justru eh, kuburan. Bagaimana kuburan jadikan tempat wisata? Bagaimana Ah, justru dijadikan sebagai tempat rekreasi. Apakah sebenarnya tujuannya untuk rekreasi? Bukan. Ini dalam rangka untuk mengagungkan kuburan. Dibangun kuburan itu dengan bangunan yang indah. Ya ini bahkan termasuk eh, yang diagungkan dan di kemudian dipromosikan ke seluruh dunia bahkan dikatakan salah satu di antara tujuh keajaiban dunia Taj Mahal kuburan bukan masjid. Ya, ini. Taj Mahal itu kuburan. Nah, ini kuburan eh, ketika istri seorang raja meninggal maka saking cintanya dikubur dibangunkan apa? Eh, dibangunkan yang mana bangunan Taj Mahal ini. Nah, ini nama istrinya. <clears throat> yang kemudian akhirnya di situ dijadikan sebagai masjid yang dijadikan sholat di dalamnya. Ini kuburan pada asalnya itu niatnya bangunnya sejak awal memang adalah dalam rangka untuk membangun kuburan. Maka ini memang sebenarnya di eh, dikuduskan. Nah ini candi-candi Borobudur Prambanan. Kenapa justru menjadi tempat-tempat rekreasi? Itu sebenarnya justru tempat-tempat kesirikan. Yang kita sebenarnya tidak boleh untuk apa? Menyaksikan kesirikan. Tapi setiap acara satu surah atau apa hari raya eh, penyembahan maka Eh, diabadikan dan dia apa jadikan sebagai tempat objek wisata yang paling e, banyak menarik minat ya, ini kuburan-kuburan yang sebenarnya zaman dulu belum pernah ada ada mimpi tahun 2000 sekian e, eh, bahwasanya ini kuburannya wali fulan kuburannya mbah fulan yang membabat negeri ini yang me, yang membuka kota ini ya, ini cikal bakalnya ya, dan sebagainya maka dibangunkan setelah itu jadi tempat rekreasi wisata ini merupakan bentuk-bentuk kesyirikan. Ini. Hmm. <clears throat> Maka sifatnya kaum musyrikin kalau diseru eh, menuju apa? dakwah eh, kesyirikan. Maka rame-rame senang dan kemudian apa? lomba, berlomba-lomba walaupun dengan biaya mahal mereka rela untuk mendatanginya bahkan untuk melakukannya dan ikut serta. Nah ini farihu wastabsyaru. Mereka senang gembira dan Eh, merasa eh, bahagia. Waqad wasafallahu haula. Allah sudah mensifati mereka kaum musyrikin biqaulihi dengan firman-Nya wa idza dzukirallahu wahdah. Kalau diseru, diajak hanya Allah saja. Nah ini wahdahu semata isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Maka akan merinding, artinya akan, akan apa? E, akan sempit dadanya orang-orang yang dia itu tidak beriman dengan hari akhir. Sempit dadanya. Masa ini e, ajakan untuk apa? Hanya berdoa kepada Allah saja. Kalau meminta sesuatu minta kepada Allah. Kalau seorang itu mendapatkan e, kegentingan kondisi genting, minta perlindungan hanya kepada Allah. Ini rasanya doa seperti ini atau ajakan seperti ini ajakan yang yang basi, ini ajakan yang sudah tidak perlu lagi dibahas. Coba kita e, mengikuti berbagai macam kajian yang sekarang ini. Buat apa kita ini apa sibuk-sibuk mengajak kepada tauhid? Ya, ini, yang ada di situ. Nah, ini kita ini sekarang musuh-musuh Islam sudah menyerang kaum muslimin, makar yang jahat pada kaum muslimin dan kemudian senantiasa mengintai e, dan berusaha untuk menyerang. Kita harus e, harus bersatu tinggalkan perpecahan, nggak usah dibahas masalah tauhid syirik, masalah bid'ah dan sebagainya, khurafat. Eh, ini yang penting adalah menghadapi mereka. Justru sebenarnya yang namanya permusuhannya kaum kufar, permusuhannya jin, iblis dan syaitan itu sudah sejak diciptakannya Adam alaihissalam. Bukan baru sekarang ini saja kaum Nasrani memerangi kaum muslimin, melakukan yang namanya ajakan dakwah eh, kristenisasi, orang Yahudi berusaha makar Yahudi dengan Zionisme, dengan Freemasonrinya, program untuk menyesatkan kaum muslimin. Eh, ini sebenarnya sudah sesuatu yang sudah lama sejak zaman dulu. Nah, ini. Tetapi justru sebenarnya kaum muslimin terlenakan. Yang justru mereka harus lakukan adalah kembali kepada agama mereka. Kalau betul-betul ingin menghadapi kaum eh, kaum kufar yang memerangi kaum muslimin, yang mereka itu sebenarnya hanya memperbarui sistem dan cara metode saja yang sebenarnya adalah satu tujuannya maka benteng yang bisa dipertahankan oleh kaum muslimin adalah satu yaitu akidah tauhid dan kembali kepada agamanya kembali mempelajari din mana yang benar dan mana yang lurus yang harus dipelajari dan harus diikuti itu yang sebenarnya akan bisa membentengi seorang muslim dari seluruh bahaya yang mengancam seluruh makar jahat kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan bisa menyerang seandainya kaum muslimin mereka itu kembali kepada dinnya. Nah, ini. <clears throat> Maka wa idza dzukira eh, wa idza min dunihi idahum yastabshirun. Jika diseru dan diajak eh, kepada selain Allah SWT maka mereka bergembira. Wa qala ta'ala yasiful musyrikin. Allah SWT berfirman ketika mensifati kaum musyrikin yungkiruna tauhid yang mereka itu mengingkari tauhid. Zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum. Ini Allah berbicara kepada kaum musyrikin. Yang demikian itu karena kalau diseru Allah SWT Kalau diajak menuju Allah saja yang berhak disembah Maka kafartum, kalian itu ingkar, kalian kafir Wa in yushrak bihi tu'minu. Tapi kalau Allah itu disekutukan, kalian akan terbondong-bondong beriman. Fal hukmu lillahil aliyul kabir. Tapi hukum itu milik Allah swt, wa taala. Al aliyul yang maha tinggi dan maha agung. Hadhil ayat ayat-ayat di sini yang di atas disebutkan wa in kanat kufar walaupun sebenarnya awalnya itu ditujukan turun karena sifat-sifat orang-orang kafir. Nazarat eh, fi hakil kufar ini. Eh, orang-orang kafir sebenarnya yang dibicarakan. Fa innahum tantabi fa innaha tantabiqu tapi sebenarnya tepat. Eh, ini pas. Cocok ala kulli man ittasafa cocok dengan setiap orang yang memiliki sifat-sifat ini tadi. Orang muslim tapi kalau diajak dakwah menuju tauhid ini rasanya sempit Masuk dakwah apa? Tauhid saja. Nah, ini sejak zaman dulu kok tauhid melulu. Nah, ini buat ya ekonomi, politik, ya, budaya dan yang sebagainya. Memang ya daunal islam Itu orang-orang yang mengaku Islam tapi bersifat seperti ini, maka dia harus berhati-hati dan mengintrospeksi diri. Karena khawatir bahwasanya dia telah terkena subhatnya setan dan bisikannya iblis. Wa doa du'at tauhid. Bahkan yang lebih dari itu mereka menentang dakwah dakwah tauhid. Wa alihim, alaihim bahkan membuat fitnah. Eh, ini tuduhan palsu, iftira alaihim. Wa bil asma'il munafirah dan bahkan memberikan gelar-gelar yang buruk yang bikin lari orang dari dakwah tauhid ini. Dakwah teroris, dakwah ekstrim, eh, ini apa namanya? Eh, fundamentalis nah, ini Wahabi dan yang lainnya. Maka ini yang kemudian menjadi slogan mereka. Liyasudun nasa anhum, tujuannya apa? Supaya manusia lari dari mereka. Menghindarkan manusia dari dakwah tauhid. Wa yunafirun minat tauhid. Biar orang itu lari dari dakwah tauhid. Alladzi ba'asallahu rusula yang Allah utus para rasul dengannya. Min ajlihi karenanya. Wa min haula'i di antara mereka man yasma'u talabad du'a yang mendengar seruan doa minallahi fala yakhsha. Mereka itu kalau berdoa kepada Allah nggak khusyuk. Orang kalau di masjid doa kepada Allah Subhanahu taala itu pengennya cepat-cepat dan selesai. Ya ini. Ya di situ. Kalau berdoa kepada Allah yang singkat-singkat saja. Tapi kalau doa kepada kuburan, datang ke kuburan, nah, ini bisa berjam-jam bahkan bisa nginap berhari-hari Eh, dalam rangka untuk apa? Takorub. Eh, dalam rangka untuk apa? DPDP Eh, mendekatkan diri kepada kuburan yang punya kuburan supaya terkabul, tercapai doa cita-citanya dan kemauannya, keinginannya. Ini justru datang mereka untuk mendapatkan sesuatu yang sangat besar yang mereka ha sangat harapkan itu justru bukan datang doa kepada Allah karena mereka nggak yakin Allah itu mengabulkan doa mereka. Tapi datangnya justru kepada kepada kuburan wali. Maka minha <clears throat> wa idza sami'a du'a min ghairillah, tapi kalau di, maka kalau diseru kepada selain Allah, nah ini katala bil madadi minar rasul. Minta kepada Rasul. Eh, ini doa kepada Rasul istighosah. Ini kan banyak sekarang acara Pak. Istighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, ini minta kepada Rasul. Bahkan bukan hanya Rasul, tapi apa? kepada makhluk selain Rasul. Di antara doanya mereka dalam acara istighosa yang pernah ikut istighosa Dan <clears throat> disebutkan buku panduannya. Ini ada buku panduan istighosa. Di antaranya bahkan itu yang disebutkan yang paling terakhir. Eh, ini. Dan itu disuruh berkali-kali dalam acara istighosa. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wahai hamba Allah, masih mengakui hamba Allah. Mereka tahu bahwasanya bahwasanya manusia itu adalah makhluknya Allah, hambanya Allah. Bahkan yang mereka minta doa itu adalah hambanya Allah. Ibadallah, rijalallah. Mereka namakan orang-orangnya Allah. Orang-orangnya Allah. Rijalallah. Aghisuna. Berikanlah gaus. SOS ini mereka minta SOS kepada apa? Nah, kepada rijal ini tadi, rijalallah. Aghizuna, berikan kami pertolongan, berikan kami eh, bantuan, perlindungan dan sebagainya ini tadi. Eh, li ajlillah. Nah, ini Subahnya karena ini tadi li ajlillah, karena Allah. ini karena Allah. Dan ini doanya kaum musyrikin. Doanya kaum kaum musyrikin. Tidak ada bedanya. Mereka berdoa kepada selain Allah liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mana buduhum tidaklah kami menyembah kepada mereka, beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah mereka itu akan mendekatkan kami kepada kepada Allah ini rizal-rizalnya Allah ini tadi hey. Eh, ini sebenarnya tidak ada bedanya mirip sangat mirip plek dengan yang dilakukan oleh kaum musyrikin eh, ini maka <clears throat> maka khosya wastabsyara bahkan mereka itu lebih khusyuk lebih senang dan lebih mantap hatinya kalau mereka berdoa dengan doa seperti ini Fabi sama yaf'alun sangat buruk apa yang mereka lakukan.